Kita teruskan kembali pembahasan kita Kitab Tahar dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi للشيخ Saleh حفظه الله تعالى. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru dari kitab At-Taharah yaitu bab tayammum. Hal-hal yang berkaitan tentang tayammum dan di sini Syekh Saleh taala akan menyebutkan masail-masail yang berkaitan tentang tayammum. Yang diantaranya bahwa tayammum adalah pengkhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Syekh Saleh Fauzan Hafidahullah taala juga akan menyebutkan tentang syarat apa saja seseorang yang diperbolehkan untuk tayamum. Dan juga anggota tubuh apa saja yang diusap ketika tayamum. Kemudian yang terakhir tentang pembatal pembatal tayammum. Waqala hafizahullah ta'ala Babun fi ahkami tayammum. Bab tentang hukum-hukum tayammum. وقال حفظه الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى قد شرع تطهر للصلاة من الحدثين al والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا. Allah lana tahura taala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan seorang untuk bersuci ketika melaksanakan salat minal hadasai al asghar wal akbar dari hadas yang kecil dan hadas yang besar. Bil ma'il ladzi anzalahu Allah lana tahura. Dengan air yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya dalam keadaan suci. Di sini Syekh Shalih Hafizahullah taala mengatakan bahwa air yang dipakai seseorang untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat itu adalah al-asl. Sehingga dengan apabila tidak ada air, maka ada penggantinya. Kemudian Syekh Shalih Allah taala menyebutkan wa hadza wajibun la budda minhu ma'al imkan. Dan ini adalah merupakan perkara yang wajib apabila seseorang bisa melakukannya. Seseorang boleh untuk bertayamum apabila tidak ada air boleh untuk bertayamum apabila ada udur, sakit atau yang lain sebagainya. Sedangkan apabila tidak ada udur, dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, Hada wajibun la buddha minhum al imkan. Maka bersuci dengan menggunakan air wajib bagi dia untuk melakukannya. Sehingga apabila ada air, tidak boleh seseorang bertayamum. Waqala hafidhahullah ta'ala. Lakin, قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما akan tetapi bisa saja keadaan-keadaan yang menjadikan air itu tidak ada seperti kekeringan atau seseorang dalam keadaan safar tidak mendapatkan air atau seseorang ada air cukup baginya untuk minum maka dalam keadaan seperti ini boleh bagi dia untuk bertayamum sebagaimana yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Afidahullahu taala لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما أو في حكم المعدوم أو موجودا atau airnya ada lakin yata'azzaru isti'malu li'udhrin min al-a'dhari syar'iyyah ada air Akan tetapi dia mempunyai ulur, Tidak bisa menggunakan air. Wahuna qad ja'alahu Allah ma yanubu anhu. Wahuwa tayammumu bitturab. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai pengganti. Pengganti dari dari air wahwa tayammum bit turab yaitu dengan tayammum dengan dengan turab dengan tanah taisiran alal khalqi yang menjadikan kemudahan untuk makhluknya waraf'an lil haraj, dan juga agar tidak memberatkan kepada makhluknya. Nah, di sana terdapat hadis dari Nabi Alaihi Wasallam dari hadis Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu bahwa Ammar ibnu Yasir ketika diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam suatu keperluan kemudian Ammar ibnu Yasir junub mencari air tidak mendapatkan air kemudian Ammar ibnu Yasir ya disebutkan dalam hadis fatamarraghtu fis sa'id kama tabarraghu dabb saya guling-guling di di tanah seperti guling-gulingnya binatang kemudian datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Ammar ibnu Yasir dengan cukup bertayamum. Tidak perlu untuk guling-guling di tanah. Karena tayamum adalah pengganti dari air. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya. Tidak ada air maka dengan dengan tayamum. يقول الله تعالى في محكم تنزيله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, Idza kuntum ila sholati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al kabain Apabila kalian berdiri akan melaksanakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian Wa aydiakum ilal marafiq dan tangan-tangan kalian sampai mirfak. Wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Wamsahu dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain dan cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum juduban fatahharu. Apabila di antara kalian junub maka tatahharu mandilah bersucilah wa in kuntum marada apabila di antara kalian sakit au ala safarin atau sedang dalam keadaan berpergian safar au jahadum minkum minal ghaid atau kalian kembali setelah buang air aulamastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba kalian tidak mendapatkan air maka bersucilah maka bertayamumlah dengan tanah yang baik sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu dan usap maka usaplah wajah-wajah kalian waidikum minhu dan tangan-tangan kalian dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengannya dengan tanah tadi ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk menyulitkan kalian walakin yuridu liyutahhirakum akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian. Waliutimma ni'matahu dan Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan kenikmatannya alaikum untuk kalian agar kalian bersyukur. Ini merupakan ayat tentang seseorang yang apabila dalam keadaan sakit safar atau seseorang mempunyai hadas yang besar atau sudah buang air kecil, sudah buang air besar, ingin bersuci, tidak mendapatkan air, Allah Subhanahu wa taala berfirman fatayammamu dan tayyiba. Maka bersucilah dengan tanah yang baik. Wa qala ta'ala Wa tayammum fil lughah al-qasdu. Tayammum secara bahasa yaitu al-qasdu. Maksud, bermaksud, bertujuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sa'idan thayyiba" yaitu fatayammamu itu seorang bermaksud ingin tayamum dengan dengan tanah yang baik. Wa tayammum fi syar' huwa mashul wajh wal yadain bisa'idin ala wajhin makhsus. Tayam dalam syariat yaitu mengusap wajah dan kedua tangan bisa'idin dengan tanah ala wajhin makhsus dengan tata cara yang khusus. Ini tayamum secara syariat. Dengan ini bahwa tayamum yang diusap yaitu hanya dua anggota tubuhnya. Yang pertama yaitu kedua telapak tangan. Yang kedua wajahnya. Nah, nanti kita akan bahas apakah mengusap wajahnya dulu atau mengusap kedua telapak tangannya dulu. Nah, sehingga di dalam tayamum tidak ada kumur-kumur masukkan tanah ke mulut kumur-kumur tidak ada. Mengusap kepala tidak ada. Mengusap kakinya tidak ada. Tayamum cuman dua saja. Wajah dan kedua telapak tangan. Nah ala wajhin maksus dengan cara yang yang khusus yang insya Allah nanti kita akan praktekkan. Wa qala hafizahullah taala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ijma'il ummah bahwa tayammum sabitun fil Qur'anil Karim Tayamum di sana terdapat dalil dari Al-Qur'an. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, "Falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban." dan juga sabitun bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tayammum terdapat dalilnya dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam hadis Ammar bin Yasir, hadis Abi Hurairah, dan juga masih banyak hadis-hadis yang lain tentang disyariatkannya tayamum. Dan juga ijma para ulama tentang disyariatkannya tayamum. Wa qala hafidhahullah taala wa huwa fadilatun li hadhihi al-ummah al-muhammadiyah dan tayamum adalah merupakan keutamaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhtasahu bihi yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'alhu tahuran li ghairihi li ghairiha dan belum menjadikan dan tidak menjadikan tayammum itu jadikan bersuci sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tausiatan 'alaiha untuk menjadikan kemudahan wa ihsanan minhu ilaiha kemudahan dan kebaikan Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah di dalam syariatkan tayamum hikmah dalam syariatkan tayammum yang diantaranya yaitu tausiatan alaiha wa ihsanan minhu ilaiha yaitu merupakan kemudahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya sebagaimana nanti hadis yang akan kita baca. Waqala hafidhahullah ta'ala fi sahihain Wa ghairihima Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam U'titu khamsan Lam yu'tahunna ahadun qabli Dan sana terdapat hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim Hadis ini dari hadis Jabir bin Abdullah. Wa ghairihima dan juga selain Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mengatakan, Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lima perkara. Lam yu'tahunna ahdun qabli. Yang dimana tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Yang diantaranya yaitu nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi kemenangan. Ini Rasulullah bersama para sahabatnya diberikan kemenangan birru'bi masirata syahrin melalui rasa takut yakni pada musuh takut dalam jarak perjalanan satu bulan ini Rasulullah diberikan kemenangan di dalam peperangan ya Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh takut Walaupun jaraknya masih satu bulan. Dan ini perkhususan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Kemudian wajulat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi ini adalah tempat salat wa tahura dan suci. Ini tanahnya suci. Fa ayyima rajulin min ummati adrakathu fal yusalli maka siapapun dari umatku dia telah datang waktu salat maka salatlah di dalam lafaz fa indahu masjiduhu wa tahura maka di sisinya ada masjid dan alat suci alat suci yaitu tanah tadi dan ini merupakan pengkhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam bahwa dijadikan tanah ini, bumi ini bisa dipakai untuk bersuci. Nah. Wa qala hafizahullah taala fatayammamu badlu taharatil ma' fatayammamu badlu taharatil ma'i 'inda al-ajzi anhu syar'an bahwa tayammum adalah pengganti dari air. Indal ajzi anhu syar'an. Seseorang yang tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapatkan air. Yuf'alu bi tatahhuri bihi. Kullu ma yuf'alu bi tatahhuri bil ma'i minas salati wat tawafi wa qiraatil Quran wa dalik. Dengan tayamum seseorang diperbolehkan mengerjakan apa-apa seseorang yang mengerjakan dengan air. Dari salat, tawaf, membaca Al-Qur'an dan juga yang lainnya. Di sini Syekh Shalih Hafizahullah taala menyebutkan bahwa tayamum pengganti dari air. Ketika seseorang sebelum bertayamum itu sholat dengan menggunakan air wudhunya. Kemudian tawaf, membaca Al-Quran, wudhu dulu dengan menggunakan air. Maka ketika bertayamum, penggunaannya sama. Penggunaannya sama. Bahwa tayamum bisa untuk dipakai sholat tawaf, membaca Al-Quran dan juga yang yang lainnya. Karena pengganti dari dari berwudu. Wa qala hafizahullah taala, fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhiran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayammum dengan alat suci yang dari tanah dengan yang baik kama ja'alal maut mutahhiran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan air sebagai alat untuk bersuci sehingga tayamum dengan air itu dua-duanya sama bisa untuk sholat, tawaf dan juga yang lainnya. Wa qala alaihi salatu wassalam wa ju'ila turbatuha yakni al-ardu lana tahura. Dan dijadikan bumi ini turbatuha tanahnya yaitu lana tahura untuk kami yang bisa dipakai untuk alat bersuci. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Itu wajulat turbatuha lana tahura. Wa qala hafidhahullahu ta'ala wa yanubu tayammamu anil ma fi ahwalin hiya bahwa tayammum menjadi pengganti dari air dari beberapa keadaan di antaranya yaitu awalan yang pertama idza udimal ma'u liqoulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'an adimahu fil hadar aw safar wa talabahu wa lam yajidhu yang pertama keadaan seseorang diperbolehkan untuk bertayamum bahwa pemuyamum pengganti dari air yaitu yang pertama ida udimal ma apabila tidak terdapatnya air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Maka apabila tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Sawaan adimau fil hadar was Walaupun seseorang dalam keadaan hadar yaitu di tempatnya mukim tidak dalam keadaan safar atau seseorang dalam keadaan berpergian wa talabuhu wa lam atau seseorang yang mencari kemudian tidak mendapatkan air nah. Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaih menyebutkan bahwa sifat dari mencari air yang diantaranya seseorang mencari, melihat ke depan, ke kanan, ke kiri, belakangnya, kemudian mencari korinah-korinah yang di sana terdapatnya air. Contohnya, ketika seseorang dalam perjalanan, safar tidak ada air, cari Korina, korina yang di sana sumber air. Contohnya daerah yang subur misalkan. Ada penghijauan subur. Banyak binatang di sana yang meminum air. Itu merupakan korina bahwa di sana terdapat air. Dan seseorang sifat di dalam mencari air, lihat yang di sekelilingnya, karena bisa saja seseorang ketika tidak mendapatkan air, mesin pompanya rusak misalkan. Atau listriknya mati. Cari di sekeliling. Atau meminta ke tetangganya. Atau ke tempat lain. Mencari. Nah, jangan seorang bangun tidur, dibuka keran, tidak ada air, langsung bertayamum, tidak mencari dulu. Nah, dan ini adalah merupakan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an." Dan kalian tidak mendapatkan air. Yang tidak mendapatkan air setelah dia berusaha mencari sana kemari, kemudian ternyata tidak mendapatkan air, baru boleh bagi dia untuk bertayamum. Nah, sehingga orang yang buka keran, tidak ada air, langsung tayamum. Padahal di kamar mandi sebelah sananya ada. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh bagi dia untuk bertayamum. Kenapa? Karena masih ada air. Masih ada air. Sedangkan sedangkan seseorang yang diperbolehkan untuk tayamum, seseorang yang tidak mendapatkan air setelah dia berusaha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an." Dan dia tidak mendapatkan air. Nah, ini yang yang pertama. Yang kedua, yaitu keadaan bertayamum sebagai pengganti dari air yang diantaranya idza kana ma'ahu ma yahtajuhu li syurbin wa tabkhin Walau tatahara minhu la hajatahu. Yang kedua, seseorang mempunyai air. Ada air. Akan tetapi dia perlu untuk meminumnya. Air cuma segini saja. Dalam perjalanan dia tidak mendapatkan air berwudu, air cuma mendapatkan satu gelas saja. Datang waktu sholat. Dia haus. Tidak mendapatkan air. Maka dalam keadaan seperti ini. Dikatakan oleh Syaikh Fauzan Hafizullah Ta'ala. yakni seseorang yang mendapatkan air. Mendapatkan apa? Tidak mendapatkan air. Dan ada air cuman untuk keperluannya. Untuk minum. atau atau untuk memasak kalau tatahara minhu la adarru hajatahu. Apabila dia bersuci menggunakan air ini, maka kebutuhannya ke, kebutuhannya tidak terpenuhi. Haus dia. Bihaitu khaful atas ala nafsihi. Yang dia ditakutkan kehausan pada dirinya. Au atasya ghairihi atau kehausan bagi orang lain. Dia tidak haus. Tapi ada saudaranya yang haus. Air cuma satu gelas. Maka dalam keadaan seperti ini, berikan kepada saudaranya yang kehausan. Sebagian di sini sebutkan au atosha min adami au bahimatin muhtarimin atau ada binatang yang kehausan yang harus dijaga kehidupannya. Dia dalam keadaan safar. Ada air cuman sedikit yang cukup bagi dia untuk minum, saudaranya untuk minum, atau ada binatang yang kehausan. Dalam keadaan seperti ini, seseorang boleh untuk tayamum. Airnya tadi boleh bagi dia untuk minum, karena apabila dipakai untuk bersuci, kehausan dia. Dan menjadikan boror baginya. Atau orang lain. Atau binatang. Dalam keadaan seperti ini, boleh untuk bertayamum. Ini yang kedua. Yang ketiga, salisan. Ila khafa bi isti'malil ma' ad-darar fi badanihi bi maradin atau bur'in لقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا الآية keadaan yang ketiga yang dimana seseorang diperbolehkan untuk tayamum pengganti dari air yaitu idza khafa bi isti'malil ma apabila dia takut dalam menggunakan air ada madaratnya fi badanihi dalam badannya dikarenakan sakit atau atau tertunda kesembuhannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa in kuntum marba sampai firman Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan thayyiba keadaan yang ketiga yaitu seseorang yang apabila dia menggunakan air ada motorot baginya dia terkena penyakit kulit yang apabila dokter mengatakan apabila terkena air akan lebih sakit akan terdapat madarat yang lebih besar atau dokter mengatakan apabila menggunakan air kesembuhannya akan tertunda lama kulitnya terbakar misalkan tol yang lain sebagainya, tidak bisa menggunakan air. Maka dalam keadaan seperti ini boleh untuk tayamum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa in kuntum marba sampai firman Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan thayyiba ala ayah. Ini yang ke ketiga. Yang keempat, rabi'an, idza ajaza an isti'malil ma' لمرض لا يستطيع ma'ul harakah wa laysa indahu man yuwaddi'uhu خروج الوقت yang keempat idza ajaza an isti'malil ma apabila dan yaitu seseorang yang tidak bisa menggunakan air dikarenakan sakit la yastati'u maul harakah dia tidak bisa bergerak. Wa laisa indahu dan tidak ada baginya yang mewudukannya. Wa khafa khurujal waqt dan takut eh, lewatnya waktu. Dalam keadaan seperti ini boleh untuk tayamum. Contohnya seseorang yang sakit dia bisa menggunakan air. Sakit berbaring di ranjang tidak bisa bergerak. Mau ke kamar mandi susah. Nggak bisa. Kalau dipaksakan akan terjatuh dia. Dan itu akan menjadikan madarat yang lebih besar. Dan tidak ada orang yang membutuhkannya. Orang yang sakit yang tidak bisa bergerak apabila dia bisa menggunakan air diwudukan oleh saudaranya dan apabila tidak ada yang mewudukannya dan ditakutkan apabila dinanti akan lewat waktu sholatnya dalam keadaan seperti ini boleh bagi dia untuk bertayamum. Kamar mandinya jauh, nggak bisa jalan, nggak ada orang yang datang untuk mewudukannya. Boleh untuk ber, bertayamum dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullah mastata'tum. Ini yang keempat. Yang kelima, khamisan. Idza khafa bardan bi ma wa lam yajid ma yusakhinuhu bihi tayammama wa shalla. Liqali ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, yang kelima, idza khafa bardan. Seseorang yang takutkan udara yang sangat dingin sekali. Bisti'malil ma apabila dia menggunakan air. Walam yajid ma yusakhinuhu bihi dan tidak mendap tidak ada yang bisa mendapatkan untuk memanaskan air. Tidak ada kompor untuk memasak air. Dalam keadaan seperti ini, tayammama wa shalla, bertayamum dan salat Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtul anfusakum," janganlah kalian bunuh diri-diri kalian. Nah, keadaan yang kelima ini seseorang yang ketika musim dingin pada waktu sholat subuh tidak ada air yang dipakai untuk memasak. Sesoleh Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala yang menyebutkan bahwa apabila dia mampu untuk berwudu maka berwudulah. Kenapa? Karena berwudu dalam keadaan seperti ini pahalanya lebih besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu yang menyebutkan mau aku yang menyebutkan Mau aku beritahukan kepada kalian suatu amalan yang bisa meninggikan derajat kalian, yang bisa menghapus dosa-dosa kalian. Kemudian Nabi mengatakan, asbirul wudu alal makarih. Sempurnakan wudu di waktu-waktu yang dibenci. Ini waktu-waktu yang kalian susah untuk menggunakan air. Waktu yang dingin sekali. Dalam keadaan seperti itu, seseorang yang bisa untuk berwudu maka pahalanya lebih besar akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala asbihul wudu alal alal makari di waktu-waktu yang dibenci dingin emang tapi dia niat untuk menyempurnakan berwudu maka itu pahalanya lebih besar sedangkan apabila dia tidak bisa Ditakutkan madarat lebih besar. Flu, flu berat. Atau dia dalam keadaan pagi hari junub. Di tempat yang sangat dingin sekali. Kemudian tidak ada kompor untuk memasak air. Apabila dipaksakan akan sakit dia. Dalam keadaan seperti ini boleh untuk bertayamum. Nah, sehingga Keadaan yang kelima di sini dilihat dia mampu tidak. Kemudian dilihat ada alat untuk memanaskan air atau tidak. Kalau ada alat untuk memanaskan air, tidak boleh bagi dia untuk tayamum. Kenapa? Karena dia bisa untuk menggunakan air. Sedangkan apabila tidak ada pemanas air, maka boleh untuk ber, bertayamum, boleh untuk bertayamum fa tilkal ahwal yatayammamu wa yusalli. Dan keadaan-keadaan tadi seseorang bertayamum dan salat. Itu lima keadaan yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala yang diperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Nah. Aqala taala wa in wajada yakfi بعض طهره isti'malu فيما يمكنه min أعضائه au badanihi apabila dia mendapatkan air yang sebagian sedikit dan dia cukup untuk bersuci sedikit sebagian saja istimalu fima yumkinuhu maka dia gunakan apa yang dia bisa gunakan air tadi dari anggota tubuhnya atau badannya wa tayammama anil baqi alladhi qassara anhu ma dan bertayamum yang sisanya yang tidak bisa menggunakan air. Airnya unjuk sedikit. Maka sisanya tayamum. Sebagian bersuci, sebagian tayamum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Kemudian dikatakan oleh Syaikh Fauzan hafizahullah taala, "Wa in kana bihi jurhun yatadarruhu bi ghuslihi aw madhi bil ma' yatayammam lahu wa ghasala al-baqi" liqali ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Apabila seseorang terdapat luka di badannya, yatadarrahu bi ghuslihi dan apabila dicuci akan mendapatkan madarat au mashi bil ma atau apabila diusap dengan air apakah mendapatkan madarat maka dalam keadaan seperti ini bertayamum wa ghasalal baqi dan sisanya di dicuci yang bisa dicuci sisanya tayamum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala taqtulu anfusakum kemudian yang ketiga Wa in kana jurhuhu la yatadarraru bil mashi. Dia mempunyai luka. Dan luka di sini tidak ada madarat apabila diusap dengan dengan air. Dalam keadaan seperti ini dikatakan oleh Syaikh Saleh taala mashu ad-dimad alladhi fawqa bil ma' maka pembalut luka diusap di atasnya dengan menggunakan air wakafahu mas anitayamum tayammum dan cukup dari pengganti tayamum tadi dengan diusap dengan air tadi. Ini tiga keadaan ketika seseorang bersuci. Yang pertama, saya ulangi, seseorang mendapatkan sedikit air. Nah, cukup untuk berwudhu misalkan sedikit sekali atau mandi mandi janabah dikatakan oleh Allah taala gunakan sedikit air tadi sisanya tayamum ya, keadaan yang kedua dia mempunyai luka lukanya tadi apabila diusap dengan air akan mendapatkan madarat atau dalam keadaan seperti ini Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala dalam keadaan seperti ini tayamum dan badannya yang tidak terkena luka dicuci. Sedangkan uh, luka yang tadi ditayamumkan saja. Nah, keadaan yang ketiga yaitu seseorang yang lukanya tadi apabila diusap tidak mendapatkan motorot Ada pembalutnya, ada perbannya. Dalam keadaan seperti ini, sisanya diusap dengan dengan air dan cukup pengganti dari dari tayamum. Qala fidahullah ta'ala wa yajuzu tayammum wa yajuzu tayammum bima'i Afwan saya ulangi wa yajuzu tayammum bima ala wajhil ardh min turabin wa sabkhatin wa ramalin wa ghairihi. Dikatakan hafizahullah taala wajib wa yajuz dan perbolehkan bertayamum bima alal wajhil ard yaitu yang tumbuh yang di atas tanah dari tanah pasir atau yang lainnya debu tanah pasir. Dengan syarat debu tanah pasir tadi yaitu yang yang suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Tanah yang baik atau debu yang baik atau pasir yang baik. Naam. Hadha huwa sahih min qaulil ulama. Ini pendapat yang sahih dari pendapat ulama liqali ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba bertayammumlah dengan tanah yang baik wa kana sallallahu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu idza adrakathumus shalah tayammamu bil ardi allati yusalluna 'alaiha turaban aw ghairahu Nabi alaihissalatu wassalam bersama para sahabatnya ketika telah datang waktu sholat tidak mendapatkan air maka Nabi bersama para sahabatnya bertayamum bil ardi dengan tanah dan dijadikan sholat dengan tayamum dengan dengan tayamum tadi turaban au gharaha dengan turab debu tanah atau pasir atau au gharuhu atau yang lainnya ولم yakunu يحمل يحملون معهم التراب dan mereka tidak membawa at tidak membawa tanah debu. Dengan ini tidak syarakan seorang kemana-mana membawa debu. Nah. Karena seseorang ketika dia di mana saja tidak mendapatkan air langsung ke tanah atau debu atau pasir. Langsung. Tidak perlu untuk dibawa ke sana kemari. Tidak perlu. Nah. Kalau tidak ada anak, tidak tidak ada tanah, tidak ada air dalam keadaan seperti ini, nanti akan disebutkan oleh Rasulullah Fauzan taala dia salat sebagaimana keadaannya. kalau nah. Qala taala di sini akan menyebutkan tata cara tayamum, wasifatu tayamum dan sifat tayamum Ayat ribat turab. Seseorang memukulkan ke tanah biadai mutafarrijai al asabi dengan kedua telapak tangannya yang terbuka. Terbuka seperti ini. Pukulkan ke tanah. Jangan seperti ini, pukulkan. Tapi dibuka. Nah. Thumma yamsahu wajahu bibatin asabi. Kemudian dia mengusap wajahnya dengan batin asabe, bagian dalam dipukulkan diusap wajahnya batin asabe ini batin dari jemari Wayam tau kafai birahatai dan dia mengusap kedua telapakannya bagian dalam usap wajahnya kemudian diusap bagian luarnya telapak tangan. Wa yu'ammimu wajh wajha wa bil mas dan meratakan di dalam mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan mengusap. Wa in masaha bi darbatain ihdahuma yamsahu biha wajhahu wa thaniya yamsahu biha badanahu jaza. Walakin as al ula hiyal warida li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hafizahullah taala, seseorang apabila mengusap dengan dua kali pukulan, yang pertama pukulannya untuk wajah, yang kedua untuk mengusap kedua kedua telapak tangannya, jaza diperbolehkan. Akan tetapi sifat yang pertama adalah sifat yang aula, yang lebih utama sebagaimana datang dari hadis Nabi alaihi wasallam. Ya. di dalam tata cara tayamum yang utama adalah satu kali pukulan. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada Ammar ibnu Yasir tata cara bertayamum di sana disebutkan ثم ضرب biyadahi أرض ضربة واحدة bahwa Nabi alaihissalatu Wasallam memukulkan ke tanah gorbatan wahidatan satu kali. Kemudian mengusap tangannya dan wajahnya. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi Alaihi Wasallam mendahulukan wajah kemudian telapak tangan. Dalam riwayat mutafakun alaih, Nabi alaihi salatu wassalam mendahulukan telapak tangannya, kemudian setelah itu wajahnya. Dalam riwayat ini dikatakan oleh para ulama bahwa bertayamum boleh mendahulukan tangannya atau boleh mendahulukan wajahnya. Dua-duanya jais. Karena dua-duanya terdapat dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga seorang ketika tayamum mendahulukan wajahnya dulu. Kemudian kedua telapak tangannya setelah itu boleh. Sebagaimana riwayat dari Imam Bukhari, hadis Amr bin Yasir. Atau atau mendahulukan kedua telapak tangannya, dipukulkan dua telapak tangan, setelah itu wajah. Dua-duanya boleh jais dalam tayamum. Sedangkan dalam berwudu tidak boleh. Dalam berwudu itu wajib tertib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Allah Subhanahu wa taala mentertibkan tata cara berwudu. Sehingga seseorang yang berwudu langsung cuci kakinya, Kemudian mencuci kaki tangannya. Kemudian setelah tangannya wajahnya. Kita katakan tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, mentertibkan tata cara berwudhu dengan tertib. Sedangkan dalam tayamum diperbolehkan mendahulukan satu dengan yang lain karena Nabi alaihi dalam hadis Ammar bin Yasir mendahulukan satu dengan yang lain. Dengan tayamum boleh mendahulukan wajahnya atau boleh mendahulukan kedua telapak tangannya, dua-duanya boleh jais. Nah. Kemudian sifat dari tayamum di dalam bertayamum seseorang sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Bukhari nafakha fihima ketika mengumpulkan ke tanah nafakha ditiupkan pelan-pelan. Kemudian diusap ke wajahnya, kemudian telapak tangannya. Hikmahnya di sini agar debu-debu yang kasar, kadang suka ada yang menempel yang kasar tadi, hilang, tinggal debu yang halus. Sehingga boleh ditiup. Setelah itu diusapkan. Sebagaimana sifat tayamum Nabi alaihi salatu wasallam. Dan jangan terlalu keras. Karena akan hilang semuanya. Tayamum, tiup. Ya hilang semuanya. Pelan-pelan. Atau nabi ditepukkan seperti ini. Tayamum, masih ada kasar-kasar misalkan yang menempel eh, kerikil-kerikil ditepukkan tepukan biar jatuh atau di tiup pelan-pelan sebagaimana dari sifat tayamum Nabi alaihi salatu wassalam. <clears throat> nah, ini sifat dari tayamum. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa tayamum sampai telapak sampai siku. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah, baik. Dengan ini para ulama menyebutkan bahwa sifat tayamum hanya wajah dan telapak tangan sampai pegelangan sini. Tidak perlu sampai sini. Kadang ada yang bertanya mau seperti ini. Ada kata, Kenapa? Karena hadisnya doif, lemah. Dalam hadis Amr bin Yasir bahwa Nabi alaihissalatu mengusap kedua telapak tangannya saja. Di samping hadis yang sampai tangan di sini doif, juga bertelak belakang dengan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihissalatu di dalam bertayamum hanya sampai pegelangan saja. Hanya sampai pegelangan saja. Nah, <clears throat> ini sifat dari at tayamum Nah, kemudian dalam tayamum cukup satu kali. Wajah diusap satu kali. Telapak tangan diusap satu kali. Nah, satu kali pukulan, wajah diusap satu kali, telapak tangan, bisa satu kali. Tidak perlu untuk tiga kali karena Nabi Alaihissalatu Wassalam memukulkan cuma satu kali dan mengusap hanya satu kali. Qala fidahullah ta'ala wa tabdulu tayammum an hadatil asghar bimubtilatil wudu'i wa an hadatin akbar bimaujibatil ghusli bahwa batal tayammum sama seperti pembatal-pembatal wudhu. dan juga sebagai dan juga pembatal-pembatal dari hadas akbar dari kewajiban-kewajiban mandi seperti janabah, haid dan juga nifas. Di sini saya soleh menyebutkan bahwa pembatal tayamum adalah sama seperti pembatal wudhu. Seseorang ketika tayamum buang air besar, buang air kecil, batal tayamumnya. Ketika akan sholat, tidak dapat kena air, tayamum kembali. Karena pembatal tayamum sama seperti pembatal wudhu, plus ditambah apabila didapatkan air. Nah, apabila ada air, tayamum kita batal. Contohnya seseorang ketika mencari air, tidak ada air. bertayamum dia, sudah tayamum mau sholat, ada temannya bawa air. Ketika temannya bawa air, dia mengatakan, eh, temannya mengatakan, saya mendapatkan air. Orang yang bertayamum tadi mengatakan, saya sudah tayamum, cukup tayamum. Kita katakan tayamumnya tidak sah. Tayamumnya batal. Kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam, di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, mengatakan, apabila apabila mendapatkan air falyatakillah wal yumisahu basharatahu apabila kalian mendapatkan air falyatakillah bertakwalah kepada Allah dan sentuhlah kulitnya tadi dengan air sehingga ketika kita bertayamum tiba-tiba ada air teman bawa air batal tayamum kita wajib bagi kita untuk berwudu dengan air wajib bagi kita untuk berwudu dengan dengan air Bahkan para ulama menyebutkan bahkan ketika dalam keadaan sholat. Dikatakan oleh para ulama, ketika dalam keadaan sholat, ada air. Dikatakan oleh para ulama, sholat kita batal. Kenapa? Ada air. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana hadis Nabi Alaihi Wasallam, wa in wajad wa in wajadal ma, falyataqilah wal yamil basaratahu. Sedangkan apabila seseorang sudah sholat, kemudian dia mendapatkan air, maka tidak perlu untuk mengulanginya kembali. Kenapa? Karena sholatnya sudah selesai. Walaupun dengan tayamum. Setelah selesai sholatnya, ada air. Maka sholatnya sah, tidak perlu untuk mengulangi kembali. Allah <clears throat> ta'ala Li'anna al-badal lahu hukmul mubdal. Dikarenakan pengganti sesuatu berlaku padanya hukum dari apa yang digantinya. Karena tayamum pengganti dari air. Sehingga pembatal tayamum sama sebagai pengganti sama seperti pembatal wudhu. Karena seperti pengganti. Wa yabtulu atayamum aydan biwujudil ma' dan membatalkan tayamum juga dikarenakan terdapatnya air. Ingkana atayammamu li'adamihi apabila terdapatkan air didapatkan air dikarenakan tidak ada, ada tidak adanya tidak adanya air. Wa bi zawalil udri allati min ajlihi syuri'at tayammum min maradin wa nahwihi. Dikatakan hafizahullah taala batalnya tayammum juga apabila didapatkan air ingka natayamum diadamihi apabila tayamum dikarenakan tidak ada air tayamum tidak ada air kemudian ada air batal tayamumnya wabizawalil udur atau hilangnya udur alladhi min ajlihi syuri'at tayamum dikarenakan disyariatkannya tayamum dari marab au nahwihi contohnya ketika seseorang sakit Sebelumnya dia tayamum. Ketika dokter mengatakan kamu sudah sembuh, boleh menggunakan air. Dalam keadaan seperti ini tidak boleh bagi dia untuk tayamum. Kenapa? Karena sudah hilang udurnya. Hilang udurnya. Atau udur-udur yang sebelumnya. Yang lima tadi yang tadi kita sebutkan. Contohnya ada air sedikit. Kemudian dia tidak mendapatkan air. Apabila dia minum, dia, dia tidak minum kehausan. Dia tayamum. Ternyata ada air banyak sebelah sana. Dalam keadaan seperti ini tidak boleh tayamum. Kenapa? Sudah hilang udurnya. Hilang udurnya. Sudah ada air. Wajib bagi dia untuk menggunakan air. Allah ta'ala. Waman adimal waman adimal ma wat turab aw wasala ila halin la yastati'u mahu lamsal basharah bima'in wala turabin fa innahu seseorang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan tanah aw wasala ila halin la yastati'u mahu lamsal basharah bima'in wala turabin atau dia sampai kepada keadaan tidak bisa disentuh kulitnya dengan air atau tidak bisa disentuh kulitnya dengan dengan tanah. Fa innahu yusalli ala hasabi halihi, maka dia salat sebagaimana keadaannya. Contohnya orang yang terbakar kulitnya tidak bisa menggunakan air. Tayamum juga tidak bisa. Takutkan ketika dia tayamum, di tayamum infeksi Misalkan masuk ke dalam orang-orang eh, rongga eh, kulitnya infeksi. Dalam keadaan seperti ini dia tidak bisa menggunakan air, tidak bisa bertayamum, dikatakan oleh Hafidahullah taala yusolli ala hasabi halihi. Dia salat sebagaimana keadaan dia. Langsung salat. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan kedua-duanya. Wala wudu'in wala tayammum. Bila wudu'in wala tayammum. Tanpa wudu, tanpa tayammum Lianna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali dia semampunya. Wala yu'idu hadhihi shalah dan tidak perlu baginya untuk mengulangi salatnya. Liannahu ata bima umira bihi karena dia telah mendatangkan apa yang diperintahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah semampu kalian wa qali sallallahu alaihi wasallam dan Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza amartukum bihi, idza amartukum bi amrin fa'tu ma masata'tum." Apabila aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka datangilah perintah itu semampu kalian. Hadhil jumlah min al-ahkami at-tayammum suqnaha laka. Ini merupakan permasalahan-permasalahan perkara-perkara dari hukum-hukum tayammum yang kami suguhkan untuk engkau fa in ashkala alayka syai'un minha au min ghairiha fa alayka an tas'ala al ilm apabila ada permasalahan kepadamu ataupun yang tentang apabila ada permasalahan kepadamu tentang tayamum atau yang lainnya maka wajib bagi engkau untuk bertanya kepada ahlul ilm wala tatasahal fi amri dini dan jangan meremehkan dalam perkara agamamu. La siyama amrun salat bahkan eh, lebih-lebih dari perkara salat yang merupakan amu amudul Islam, ya amudul Islam yaitu tiangnya Islam fainal amra muhim jiddan karena itu merupakan perkara yang penting sekali. Wafaqanallahu jami'an bis shawab was-sadad fil qawli wal amal wa ayyakuna amaluna khalisan liwajhil karim innahu sami'un mujibud du'a. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang tayammum, masail-masail berkaitan dengan tayammum. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk tentang hukum-hukum tata cara menghilangkan najis. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu subhanakallahumma bihamdik Astaghfirullah wa atubu ilaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.